wala yamna'u sarf malam alamiyah muroja sebentar ma huwa al ismu alladzi la yansarif Arwan apa itu isim Allah la yansarif definisinya apa Hah apa Ya, alismul ladzi la yadkhulu sharf. Alismul ladzi la definisinya adalah alismul ladzi la yadkhulu sharf alladzi huwa tanwin wal jar bil kasrah. Isim yang tidak bisa dimasuki sarf yaitu tanwin dan jar dengan kasrah. Kenapa? Likaunihi yushbihul fi'la fi wujudi illataini far'iyataini. Karena isim tersebut padanya ada keserupaan dengan fi'il dari sisi adanya dua illah cabang ialah cabang tersebut yang satu kembali kepada apa? Lafaz. Yang kedua kembali kepada makna apa itu? Ilah cabang atau dua ilah cabang yang ada pada fiil sehingga menghalangi dia dari sorof. Yang pertama yang kembali kepada lafaz adalah apa? Al istiqaq dari sisi pengambilan di mana fiil itu diambil dari isim. Ya boroba dari al darab kharaja dari al-khuruj dan seterusnya. Kemudian ilah yang kedua yang ada pada fiil yang menyebabkan dia mamnu nasorof apa? dari sisi makna itu ifadah, pemberian faedah di mana fiil itu tidak bisa memberikan faedah tanpa adanya isim. Nah, kalau ada isim yang seperti itu keadaannya, padanya ada dua ilah cabang, nggak mesti, iya sama gitu persis dengan ilah yang ada pada fiil yang penting padanya ada dua ilah pokoknya. Yang pertama kembali kepada lafaz, yang kedua kembali kepada makna, maka isim tersebut menjadi apa? Mamnu minasarf. Kemudian uzkur al-ilal allati tadkhul 'ala al-ismi wa tadullu 'ala al-far'iyyah wa hiya raji'ah ila al-ma'na. Sebutkan ilah-ilah yang masuk kepada isim dan menunjukkan kepada cabang dan itu kembalinya kepada makna. Ada berapa yang kembali kepada makna? Ada dua saja. Yang pertama al-alamiyah dan ya wasfiyah. Itu ingat. Jadi ilah yang masuk kepada isim yang itu menunjukkan kepada makna ada dua saja yaitu apa alamiyah dan wasfiyah kemudian sebutkan ilah-ilah yang masuk kepada isim yang itu menunjukkan kepada lafad atau yang kembalinya kepada lafad ilah-ilah cabang yang ada pada isim yang kembali kepada lafad ada berapa sebutkan iya dalam bajir masih ingat ijma terus apa saja berarti ijma jamak. Iya, kalau jamak bagaimana itu? Satu ilah atau dua ilah? Satu ilah ya, satu ilah yang menduduki posisi dua ilah. Kemudian apa? Wazan fi'il. Kemudian al-adl. Kemudian taknis. Kemudian taknis apa yang dimaksud? Taknis dihori alif. Kenapa? Karena taknis dengan alif itu menghalangi isin dari sorot dengan sendirinya. Ya. Jadi diulangi yang pertama jamak, yang kedua <clears throat> ijma' wazin adilan adil terus anis muannas taknis dihori alif. Kemudian anis wa tarkib. Ya. Tarkib apa yang dimaksud? Ya, kemudian yang berikutnya ziyadah alif dan nun. Masih. Enam ya. Enam. Hah? Oh Iya, al Jumat. Iya, oh juma berarti ada berapa? Tujuh. Oh juma kembali kepada lafaz enggak? Ini kembali kepada lafaz. Ya, jadi yang kembali kepada lafaz taknis dengan selain alif oh juma ya masuk oh juma Kemudian tarkib tambahan alif dan nun wazan fiil adil. Nah itu. Kemudian ma al-illatan allatani kullu wahidah minhuma taqumu maqam al-illatain. Apa itu? Ya. Yang pertama sirah muntal jumu. Yang kedua alif ta'nis maqsuratan kanat au mamdudah. Dihafalkan ya. Penting. Ma syartu al-jama' fi kaunihi yamna'u sarf. Apa syarat jamak agar dia menghalangi dari sarf? ala sirah muntal jumu. Ada berapa macam sirah muntal jumu? Ada dua. Mafail dan mafail. Kaidahnya apa? Yaitu setelah alif taksirnya ada dua huruf. Atau setelah alif taksirnya ada tiga huruf tapi tengahnya apa? Sukun. Iya. Kalau yang pertama setelah alif taksirnya ada dua huruf contohnya apa? Masajid, masabih, qawarir. Iya. Yang setelah alif taksirnya tiga huruf contohnya ya tadi masabih ya masabih apa lagi Hah? Dananir ya. Kalau darohim dua ya, darohim. Dananir, ya itu setelah alif taksirnya ada tiga huruf. Kemudian ma al murad bi wazni a amal murad bil adl. Apa ini maksud dengan adl? Hah? Ya, khurujul ismi an sighatihi al asliyah. warahmatullahi wabarakatuh keluarnya isim dari sihonya yang asli kepada sihoh fi'il. Nih. Iya. Ataupun sihoh yang banyak dipakai dalam fi'il. Kemudian kam aqsamu ta'nis al-mani' min as-sarf? Ada berapa macam ta'nis yang menghalangi isim dari sarf? Ada tiga. Yang pertama, ta'nis di al al-mamdudah. Iya. Kemudian contohnya apa? Ta'nis dengan alif mamdudah. Sahra, ulama juga. Apalagi? Iya. Kemudian dengan alif maksurah <clears throat> contohnya Iya, huda apa? Huda, mardo, zikro dan seterusnya. Kemudian yang kedua atau yang ketiga, ta'nis dengan apa? Ta'nis lafzi ya taknis lafzi dengan ta ya taknis lafzi dengan ta ya. contohnya apa Tolha Fatimah Hamzah dan seterusnya jadi taknis ada tiga macam Taknis yang menyebabkan isim terhalang dari fi'il itu ada tiga macam yang pertama taknis dengan alif mamdudah kemudian yang kedua ataupun ya ataupun dengan alif apa maksurah ini dengan sendirinya bisa menghalangi isim dari sorof ya itu yang pertama jadi dijadikan satu ya. Tak Taknis dengan alif dijadikan satu. Mamduda ataupun maksurah. Ini menghalangi isim sendirinya. Ya. Yang kedua tak taknis lafzi dengan tak, Ini bisa enggak menghalangi isim dengan sendirinya? Tidak bisa. Harus digabungkan dengannya ilah yang lainnya apa? Alamiah. Kenapa sih? Kenapa sih rahasianya harus gitu digabungkan bersama taknis dengan tak ini alamiah? Kenapa? Hah? Karena kalau tidak disertakan padanya alamiah, taknya bisa hilang. Iya kan? Contohnya muslimatun. Bisa nggak dibuang muslimun? Bisa, tapi kalau dinamai dengan muslimatun, boleh nggak dibuang taknya? Ya nggak boleh. Ada orang namanya muslimatun, nama nih. Muslimatu, berarti kan muslimatu. Boleh nggak tanya dibuang? Nggak boleh, sudah menjadi nama. Iya. Kalau ada orang, ya seorang wanita dinamai dengan muslimah, maka dia mamnu' minasolaf karena dua ilah padanya. Yang pertama apa? Ah, yang alamiah, yang kedua dengan taknis dengan tak dan juga taknis maknawi juga. <clears throat> Kemudian yang ketiga taknis dengan makna Zainab Suad. <clears throat> Jadi taknis itu ada beberapa macam ada lafzi, ada maknawi. Kemudian mata yajuzu fil ismi al muannas asorof pada muhkapan kapan? Pada isim muannas itu boleh sorf boleh tidak? Masih ingat? Hah? Apabila taknisnya taknis maknawi, ya kan? Kemudian sulasi dan tengahnya apa? Tengahnya sukun. Iya. Masih ingat kan? Nah, itu ingat-ingat. Ya. Kalau ada pertanyaan kapan boleh pada isi mu'annas itu boleh sorf boleh ada musorf. Maka jawabannya adalah boleh ya yaitu pada isim yang mu'annas maknawi yang sulasi yang tengahnya apa sukun contohnya apa hindun da'dun kemudian mal murad bi ta'rif al mu'tabar fi man'il fi man'il ismi min sarf apa itu yang dimaukan dengan at-ta'rif yang dianggap dalam menghalangi isim dari sorof al-alamiyah. Ya, itu ingat-ingat. Kemudian mal murad tarkib al-mu'tabar fi al ismi min al sorof Ya, at-tarkib al-mazji al maktum bi ghairi wai Kalau yang di akhir dengan wai ada khilaf sebagian membolehkan. <clears throat> Apa itu makna tarkib mazji? Ya, ja'lu pakai bunyinya ja'lu ismaini ja'lu ismaini isman wahidan munazzalun tsanihima manzilat ta'i ta'nis. Ya, ja'al usmaini isman wahidan menjadikan dua isim menjadi satu isim. Yang keduanya diposisikan pada posisi tak. Maksudnya apa sih? Yang keduanya diposisikan pada posisi tak? Hah? Maksudnya i'robnya pada tak. Adapun sebelum tahnya tetap muslimatun, mu'minatun, apalagi? Iya. Jadi i'robnya kan pada tak. Adapun setelah taknya tetap mabni di atas fathah. Demikian pula ya murakab al-masji. Bagian yang pertamanya tetap adapun i'rabnya pada bagian yang kedua, itu maksudnya. Kemudian apa itu? Mal murad bil ujmah al mani'ah min sarf. Apa ini maukan dengan al ujmah yang menghalangi isim dari sarf? Belum ini ya? Belum ya. San. Murojaah penting kan? Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya masih pada penyebutan tentang ilah illah yang menghalang isim dari sorof. <coughs> Muhammad Alif ya. Wa ammal alif wa nun az-zaidatan fayamna'ani as-sarfa ma'al alamiyah كعمران وعثمان ومع صفة بشرط ألا تقبل التاء كسكران Adapun alif dan nun Az-zaidatan alif dan nun tambahan ini keduanya menghalangi isim dari sorf bersama alamiyah bersama alamiyah seperti Imran, Uthman dan yang lainnya. Wa ma'asifah dan juga alif dan nun bisa menghalangi isim dari sorof ketika digabungkan bersama sifat. Dengan syarat agar sifat tersebut tidak bisa menerima tak. Seperti sakron. Ya, sakron. Ini sakron, mu'anasnya apa? Sakro, ya, bukan sakronah. Ya. Kemudian Atsyan, contoh yang lain Atsya, gitu kan. Kemudian yang berikutnya ujmah. Wa amma ujmatu fal muradu biha an takuna al-kalimah min awdha'il ajamiyah. Ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Adapun ujmah maka yang dimaukan dengan ujmah di sini adalah agar kalimat tersebut adalah kalimat yang diletakkan oleh orang-orang ajam selain orang Arab, Indonesia, Persia, ya, Urdun dan yang lainnya seperti Ibrahim, Ismail, Ishak. Wa jami'u asma'il anbiya a'jamiyatun. Semua seluruh nama-nama para nabi itu adalah diambil dari bahasa ajam selain Arab. Illa arba'atan kecuali empat. Tamiz. Ya bukan tamiz apa? Mustasna. Bila Muhammadun. Yang pertama Muhammadun. Saleh, Shu'aib dan Hud. Sallallahu wasallam alaihim ajma'in. Wa yushtaratu fiha an yakuna al-ismu alaman fil ajamiyah. Dan disyaratkan agar isim tersebut yang ujmah yang mamnu min itu merupakan alam nama pada bahasa ajamnya. Ya, sebelum dipindahkan ke bahasa Arab sudah digunakan dalam bahasa ajam sebagai nama. Ya, maka ketika itu dia mamnu' minas sarf. Adapun kalau isim tersebut yang diambil dari bahasa selain Arab itu ketika ataupun pada bahasa selain Arab itu pada bahasa ajam tersebut tidak digunakan sebagai nama tapi sebagai isim jenis kemudian dipindahkan ya ke dalam bahasa Arab maka ini tidak menghalang isim tersebut dari sorof. Contohnya lijam. Walidzalika surifa lijamun. Oleh karenanya lijam itu munsorif. Karena dia isim jenis pada bahasa ajamnya. Kemudian digunakan dalam bahasa Arab ya untuk kekang ya, kekang kuda. Wa an yakuna zaidan ala salasah dan agar isim tersebut yang diambil dari bahasa selain Arab itu lebih dari tiga Adapun ya rahmukallah, kalau adapun kalau isimnya kalau isim tersebut yang diambil dari bahasa ajam tersebut itu tiga terdiri dari tiga huruf itu munsorif meskipun dari bahasa ajam contohnya walidzalika surifa nuhun walutun oleh karenanya munsharif ya disorof nuh dan lut ya nuh dan lut dan terkumpul dalam ucapan ya ucapan seseorang sun syamlah iya nama para nabi yang munsharif itu terkumpul dalam ucapan sun syamlah sun syamlah sun siapa Saleh, nun nuh sya syuaib mim Muhammad lam lub ha hud ya yeah. Sun Syamlah itu adalah kumpulan dari nama-nama Nabi yang mensorif. Dan Ajamiyah, Ajamiyah itu diketahui dengan apa? Dari mana kita tahu bahwasanya kalimat ini diambil dari bahasa Ajam? Itu bisa kita mengetahui bahwasanya kalimat ini diambil dari bahasa Ajam dari dari bahasa Ajam itu dengan penukilan para a'immah para imam-imam ahli nahu. Kalau mereka mengatakan bahwasanya kalimat ini adalah diambil dari bahasa ajam, nah kita tetapkan. Ya, yang kedua, kalau kita dapat di kalimat tersebut keluar dari wazan-wazan nama-nama dalam bahasa Arab. Ya, keluar dari wazan-wazan nama yang biasa digunakan oleh orang Arab seperti ibrisem, Ini kan keluar dari wazan-wazan yang digunakan oleh orang Arab. Kemudian juga ketika terkumpul pada isim tersebut huruf-huruf yang tidak mungkin terkumpul dalam bahasa Arab seperti jim dengan sod itu tidak mungkin terkumpul dalam bahasa Arab. Kalau ada satu kalimat satu nama yang terkumpul padanya jim dan sod maka ini diketahui bahwasanya kalimat tersebut adalah dari bahasa ajan. Ya. Seperti sau saulajan ataupun terkumpul padanya jim dan qaf itu juga dari bahasa ajam. kok Di situ ada apa? Jim dan qaf. Atau terkumpul badannya jim dan kaf. Itu juga dari bahasa ajam. Contohnya Sakroja. Atau terkumpul badannya sin dan zal. Seperti sazij dan ustaz. Ini juga dari bahasa ajam. Ataupun ketika pada isim tersebut di awalnya ada nun, kemudian setelahnya ro. Ini juga dari bahasa ajam. Narjis. Nar nar nar itu bahasa selain Arab. Hmm. Ataupun akhirnya za sebelumnya dal. Itu juga dari bahasa ajam seperti muhandiz atau muhandaz. Ya. Kemudian ajamiyah ajamiyah yaitu apa diambilnya kalimat dari bahasa ajam itu ada kalanya hakiki ya. secara hakiki seperti Ibrahim, Ishak ataupun hukmi hukum saja hukumnya jadi ada orang Arab menukil dari bahasa Ajam. Satu nama sebelum dipakai untuk apa-apa digunakan untuk nama gitu. Aslinya kalimat ini dalam bahasa Ajam itu isim jenis. Tapi ketika dipindahkan ke bahasa Arab langsung digunakan menjadi nama, belum digunakan untuk yang lain langsung digunakan untuk nama. Ini juga Ajam yang warimun sorif seperti kolun. Kolun ini digunakan untuk nama kiroah yang masyhur ya qaulun dalam bahasa ajam itu isim jenis maknanya jayid bagus qaulun dipindahkan ke dalam bahasa Arab langsung digunakan sebagai nama nama kiroah ya kiroahnya qaulun makanya juga sama ajamiyah tapi hukman secara hukum ini juga sama mamnu minasorf adapun kalau ada orang ataupun kalau orang Arab menukilkan satu kalimat ya dari bahasa Ajam yang di bahasa Ajam tersebut dia sebagai isim jenis. Kemudian dipindahkan ke dalam bahasa Arab belum juga digunakan sebagai apa? Nama. Digunakan untuk penggunaan yang lain kemudian setelah itu baru digunakan sebagai nama maka ini mensoreh seperti lijam tadi. Tapi kalau dipindahkan dari bahasa Ajam langsung digunakan sebagai nama maka ini baru mensoreh. seperti kolun Yeah. Istimami itu ajmah. Hah? Ya itu. Ini mah jelas dari bahasa ajamnya sebagai nama. Ini dipindahkan ke dalam bahasa Arab. Ya sama nama. Kalau dari bahasa ajamnya sebagai nama ya sudah. Dia mesti apa? Wal munsharif dengan syarat tadi. Ada syaratnya nanti. Dibaca belum syaratnya? Ya ini ada syaratnya. Syaratnya yang pertama, yang pertama dia sebagai alam dalam bahasa ajamnya sebagai nama. Ya, kalau bukan nama bagaimana? Dirinci. Ya. Kalau dalam bahasa ajamnya dia isim jenis, tapi langsung dipindahkan ke dalam bahasa Arab dijadikan langsung sebagai nama, ini juga ghair sorry. Tapi kalau dari bahasa ajamnya bukan sebagai nama kemudian digunakan dalam bahasa Arab bukan sebagai nama kemudian setelah itu baru dijadikan sebagai nama, maka ini apa? munsharif seperti di jam. Kemudian yang kedua agar kalimat tersebut, nama tersebut yang dipindahkan dari bahasa jam itu lebih dari apa? Tiga, tiga huruf. Kalau dia terdiri dari tiga huruf, munsharif kenapa? Karena ringan gitu. Ringan. Kenapa sih kalimat-kalimat yang datang dari bahasa ajam itu huruf munsharif karena berat biasanya. Berat dalam melafazkan. Sehingga diringankan dengan tidak dikasih sorof. Ya ada nama orang Arab contohnya apa? <laughs> mau mau antum dijadikan namanya sebagai contoh? ya sudahlah. Apa contohnya? Dalam syarat ya Ibrahim saja. Ini kan berat dalam lisan orang Arab. Ibrahimun, Ibrahimi berat. Nah, untuk mengimbangi berat ya keberatan ini maka dibuang sorofnya. Adapun pada kalimat-kalimat dari bahasa dari bahasa ajam yang hanya terdiri dari tiga huruf itu ringan gitu untuk diucapkan sehingga eh, tidak masalah kalau di sorof nuhun ringan kan nuhin lupun lupin ringan itu alasannya mengapa kalau hanya terdiri dari tiga huruf dia mensorif karena ringan gitu meskipun dari bahasa ajam kalau terdiri dari tiga huruf ringan sehingga bisa dimasuki sorof habis bentar aja beruntung atau sedikit nih <laughs> terus dihafalkan ya ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup insyaallah nanti ada soal lagi